Ayat tersebut Fauzan? Baik. Pada ayat ini ada berapa wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemudian Nah, berapa? Nah, berapa berarti? Lima. Nah, lima wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a ila akhirha Tayyib yang menjadi syahid dari ayat ini pada kitab tauhid apa kita Allah tushriku bihi syai'a Bagaimana pendalilannya? Allah melarang kesyirikan karena tidak akan mungkin seorang disebut sebagai ahli tauhid ya, kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan. Baik. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza kuntum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman wala taqrabu malal yatim jangan kalian mendekati harta anak-anak yatim. Di sini larangan untuk mendekat. Sehingga larangan tersebut lebih tandas daripada sekedar pelarangan untuk mendatangi. Kalau mendekat saja tidak boleh berarti mendekat mendatangi atau menggunakan harta anak yatim itu lebih terlarang lagi. Illa billatihi ahsan, kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Ini pengecualian. Berarti boleh seorang mendekati harta anak yatim jika dia ingin mempergunakan harta tersebut untuk sesuatu yang lebih baik. Dan sesuatu yang lebih baik ini kembali pada dua perkara, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Dari sisi duniawi sehingga harta anak yatim tersebut tetap atau bahkan bisa berkembang, tidak mengalami kerugian. Sedangkan pada sisi ukhrawi harta tersebut menjadi bekal bagi si anak yatim sehingga dengan harta yang dia miliki bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ia belugha asyuddah sampai dia mencapai umur dewasa. Yang dimaksud asyuddah di sini para ulama berselisih pendapat dan yang rojih dari apa-apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mana asyuddah adalah sampai dia itu dibebani dengan beban-beban syariat ini yaitu sampai pada umur balik sehingga telah lengkap akalnya dan bisa mempergunakan harta yang menjadi miliknya tersebut dengan baik. Nah, ketika telah mencapai umur balik ini, maka harta yang telah dipegang oleh wali diserahkan kepada anak yatim tersebut sehingga dia mempergunakan dengan sendirinya, tidak perlu kemudian diatur oleh orang lain. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Telah kita lewati ayat ini ketika membahas tafsir surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dengan adil. Dan ini merupakan kewajiban seorang yang menakar dan menimbang. Tidak boleh mengurang-urangi hak orang lain. Oleh karena itulah mereka-mereka yang jika menimbang untuk orang lain mengurangi dan ketika ditimbangkan untuk dirinya sendiri minta kelebihan Allah Subhanahu wa taala jala wailul lil mutaffifin alladziina idzaktanu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun akan tapi namanya seorang menakar maupun menimbang mesti di sana tidak akan bisa pas terus menerus. Terkadang kurang sedikit atau terkadang kelebihan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kelanjutan ayat la nukallifu nafsan illa usaha dan kami tidak akan membalik suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu untuk menunjukkan bahwasanya apabila seorang telah berusaha untuk adil, berusaha untuk mengepaskan timbangan, akan tapi ternyata meleset kurang sedikit atau kelebihan sedikit, Allah Subhanahu wa taala tidak membebaninya. Tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab turunnya hukuman kepadanya karena dia telah berusaha. Dan itu di luar batas kemampuannya. Kemudian perintah selanjutnya wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berkata maka berkatalah dengan adil. Walau kana dha qurba, walaupun perkataan tersebut terkadang merugikan karib kerabatmu sendiri. Karena dengan berkata adil kemungkinan suatu saat karib kerabat itu melakukan kesalahan dia tidak boleh menutup-nutupinya. Dia harus mengatakan apa yang adil dan menyalahkan karib kerabatnya jika mereka memang melakukan kesalahan. Ini makna wa idza kuntum fa'dilu walau kana kurba. Walaupun yang dikatakan tersebut merugikan karib kerabat karena perkataan hak, maka tetap dia diperintahkan untuk berkata adil. Sebagaimana telah Rasulullah SAW contohkan Ketika datang seorang ingin memberikan syafaat kepada wanita Makhzumiyah yang mempunyai nasab yang mulia tapi dia mencuri. Dan Usamah bin Zaid mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah tidak menetapkan atau tidak menegakkan hak padanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu memberikan syafaat untuk satu hak yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian beliau mengatakan dengan perkataan yang hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya saja Fatimah bintu Muhammad, putri beliau sendiri, yang beliau sangat mencintainya, kalau seandainya Fatimah ini mencuri, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Ini keadilan, walaupun kepada karib kerabatnya. Jika memang mereka berbuat salah, harus disalahkan. Bukan berarti kalau mereka adalah saudara dekat, family, mempunyai hubungan baik dengannya, jika melakukan kesalahan didiamkan. Ini bukan merupakan keadilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian ini karena kebanyakan manusia terhalangi dari keadilan dikarenakan perkara tersebut. Walau kan ada kurba karena punya kekerabatan sehingga tidak enak sehingga timbul kasih sayang dan sebagainya. Akan tapi jika suatu perkara itu harus ditegakkan di atas keadilan maka harus bersikap adil. Demikian pula harus seorang bersikap adil walaupun kepada musuh-musuhnya, walaupun kepada orang-orang yang dibencinya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan yang demikian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Dalam surat Al-Maidah. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menghalangimu untuk berbuat adil sehingga tidak mengakui kebenaran yang mereka berada di atasnya dikarenakan rasa benci padahal mereka berada di atas kebenaran jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ketika membenci suatu kaum kemudian tidak bisa bersikap adil kepada mereka wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil kemudian Allah menjelaskan bahwasanya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. dulu huwa aqrabu taqwa. Bersikaplah adil karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Kemudian wasiat yang selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi'ahdillahi aufu." Dan dengan perjanjian yang telah kalian buat dengan Allah Subhanahu wa taala tunaikanlah. Di sini perintah untuk menunaikan perjanjian yang telah kita janjikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ahdillahi Dan perjanjian yang telah kita janjikan tersebut adalah berupa penyerahan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Melaksanakan apa-apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dia larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil hak tersebut dari orang-orang Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا Ini perjanjian yang diambil Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil Perjanjian dari Bani Israel Dan telah mengutus Dari golongan mereka 12 nakibah Wakil dari orang-orang pilihan Bani Israel Wakal Allah inni ma'akum dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka inni ma'akum sesungguhnya aku ini bersama kalian. Ma'iyatullah ma'iyatu an-nasr wa tamkin bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. La'in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah jika kalian itu menegakkan salat dan menunaikan zakat wa amantum bi dan beriman terhadap utusan-utusanku wa azzartumuhum dan kalian membelanya wa aqradtumullaha qardan hasana dan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik apa balasannya la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sungguh aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada ayat ini terkandung dua perjanjian yaitu janji yang diambil dari Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beriman pada Rasulnya, membelanya, dan melakukan amalan-amalan soleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka-mereka yang melakukan hal tersebut dengan diampuni dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ayat ini wabi ahdillahi aufu adalah perintah kepada kita untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian ditutup ayat ini dengan dzalikum wasaqum bih. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kalian dengannya. Apa tujuannya? La'allakum tadhakkarun. Agar kalian itu menjadi orang yang ingat. Ingat dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan tersebut. Jadi pada ayat ini terkandung empat perkara. Yang pertama, larangan dari mendekati harta anak-anak yatim kecuali jika dia ingin menggunakannya pada sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, perintah untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan. Dan yang ketiga adalah perintah untuk berbuat adil secara mutlak ketika bertutur kata. Dan yang keempat, perintah untuk menunaikan perjanjian yang telah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, qala Allah taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala subula bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus fattabi'u maka ikutilah dan isyarat pada hadza surati mustaqimah ada kemungkinan bahwasanya yang dimaksud adalah perkara-perkara yang telah disebutkan di depan. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala Allah tusyriku bihi syai'a sampai pada yang terakhir ini. Kemungkinan juga kepada syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan seandainya kembali pada perkara yang telah disebutkan itu juga mencakup semua syariat dikarenakan apa yang disebutkan tersebut merupakan isyarat pada syariat-syariat yang lain yang terkandung di dalam hal-hal yang telah disinggung pada ayat-ayat yang telah lewat sehingga wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh mencakup ya, semua apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena karena itulah kita semua diperintahkan untuk mengikutinya. Fattabi'u, Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Lihat. Pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan disebutkan dengan mufrad sirati mustaqiman jalanku yang lurus. Kemudian jalan-jalan yang selain jalan lurus tersebut disebutkan dengan as-subul dengan jamak berarti banyak sekali jalan-jalan yang akan memalingkan seorang dari siratal mustaqim sehingga akibatnya apa fatafarraqa bikum an sabilih sehingga jalan kalian itu tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kalian dengannya la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini terkandung wasiat yang sangat luas yang padanya terdapat timbangan bagi seorang untuk bisa mendapatkan keselamatan. tolak ukur keselamatan seorang dan kecelakaannya. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau mengikuti perintah ini, yaitu mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah mereka yang terjatuh dalam as-subul, dalam jalan-jalan yang memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari siratal mustaqim. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ibnu Mas'ud mengatakan khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah menggaris pada suatu hari dengan satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa hadhihi subul dan jalan-jalan yang ada di kanan dan kirinya itu adalah as-subul. Wa laysa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'una ilaihi. Tidaklah ada pada jalan-jalan tersebut kecuali di sana ada syaitan yang menyeru hamba-hamba Allah untuk memasuki jalan tersebut. Ya. Jadi tidaklah ada pada jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri surat al-mustaqim kecuali syaitan yang menyeru manusia dan jin untuk memasukinya. Oleh karena itulah banyak sekali dari kaum muslimin yang terjerembab dalam jalan-jalan yang menyesatkan tadi. Sehingga kita lihat bagaimana kaum muslimin terpecah belah dan betapa banyak mereka-mereka yang tersesat Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasataftariku hadhil ummah ala tanatin firqah kulluha illa wahida dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan semuanya ada di neraka kecuali satu golongan saja yang selamat lihat bagaimana satu golongan ini bisa melampaui siratal mustaqim dan siapa yang meleset darinya maka dia masuk dalam jalan-jalan yang diserukan oleh syaitan tadi. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya berusaha agar dia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Yang tentunya hal ini butuh perjuangan, butuh usaha keras dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita semua senantiasa diperintahkan untuk mengulang-ulang doa, meminta hidayah agar ditunjukkan jalan yang lurus sehingga menjalaninya. Ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa dibaca oleh setiap muslim dalam salatnya yang menunjukkan tentang pentingnya doa meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus dan diberikan kekuatan dalam menjalaninya. Dan yang menjadi ibrah ikhwanifillah bukan kapan kita itu akan mencapai ujung dari jalan tersebut Bukan tapi yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita bisa tetap berada di atas jalan tersebut sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seekor kura-kura yang berjalan lambat penuh rintangan. Bukan yang menjadi tujuan kita kapan kita sampai ke ujung jalan akan tapi yang menjadi tujuan kita dan menjadi usaha kita adalah agar kita tidak terpeleset dari jalan tersebut sehingga bisa mati tetap di atas suratul mustaqim. Ini tiga ayat yang terkandung di dalamnya cara keseluruhan sepuluh wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita laksanakan. Pada ayat pertama ada lima wasiat, dan ayat kedua ada empat wasiat, kemudian ditutup dengan ayat yang ketiga dengan satu wasiat yang mencakup semua wasiat-wasiat yang telah disebutkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan tersebut sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini menjadi orang-orang yang berakal, menjadi orang-orang yang menerima peringatan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum taqinun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Kemudian Syekh rahimahullah taala mendatangkan sebuah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul al-ayah Atar ini ikhwanifillah Hasan Walaupun Asyik al-Albani rahimahullah ta'ala mentaifkannya dan insya Allah pembahasan terperinci akan kita ambil pada pelajaran yang akan datang.